وعلى آله وأصحابه من والاه ما بعد قال رحمه الله فيه مسائل الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو menamakan doa tersebut doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang menyembah segala sesuatu selain Allah itu dikatakan mereka itu ibadatan lil mad'u beribadah kepada mad'unya itu disebutkan di dalam ayat ke-6 surat Al-Ahqaf wa kanu bi'ibadatihim kafirin bi ibadatihim كافرين كانوا wa ضمير dalam kanu itu kembali kepada al-mad'u um. yang diseru ibadatihim dhamir ha pada kalimat ini itu kembali kepada da'in orang-orang yang berdoa orang-orang yang berdoa. Ini menunjukkan bahwa doa yang mereka panjatkan baik itu di masjid, di kuburan para habaib, para wali atau di kuburan siapa saja tempat-tempat yang lainnya yang ditujukan kepada segala sesuatu selain Allah yang mereka panggil segala sesuatu selain Allah itu adalah ibadah ibadah. Nah, adanya jadi yang dimaksud dengan bab ini yaitu <clears throat> dikatakan syirik adalah doa-doa, seruan-seruan, panggilan-panggilan yang di situ tampak istiqarnya seorang yang berdoa kepada madu'unya, kemudian adanya sikap ta'zim ya kepada madu'unya, talaban li sawabihi wa khaufan min iqabihi. Nah, ini doa yang kalau ini diserahkan kepada sesuatu selain Allah itu adalah syirik syirik akbar dalam ayat ini juga di dalam ayat yang lain tegas Allah menyebutkan bahwa doa adalah ibadah ibadah وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قال الثالثة الثالثة عشرة tadi تستكمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك عبادة pengingkaran mad'u terhadap doa terhadap ibadah tersebut wa kanu bi ibadatihim kafirin wa kanu bi ibadatihim kafirin الخامسة عشرة هي أن هذه هي سبب كونه أضل الناس أن هذه هي سبب kaunihi annahu sababu kaunihi adalla adalla nas. Yang pertama apa? Yad'u min dunillahi man la yastajib. Yad'u min dunillah man la yastajib. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajib lah. Nah, itu untuk direndahkannya makhluk-makhluk yang mereka mereka anggap apa namanya yang yang mereka seru selain Allah. Diletakkan dia di manzilatil aqil. Seakan-akan mereka itu yang diseru oleh orang-orang musyrikin itu sosok yang mampu berbuat berakal. Allah nyatakan dalam bentuk perendahan, siapa yang lebih sesat dibandingkan. Jawabannya tidak ada yang lebih sesat daripada mereka. Yaitu orang-orang yang menyuruh selain Allah makhluk-makhluk yang tidak bisa mengabulkan. Memberikan jawaban untuk mereka. Ila yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua annal mad'u ghafil an du'aihim. Yang kedua, annal mad'u yang diseru oleh mereka ghafil an du'aihim wahum an du'aihim ghafilun sementara wajahnya makhluk-makhluk yang mereka seru itu ghafil terhadap doa orang-orang yang menyeru mereka orang-orang yang memanggil memanggil-manggil mereka ingat ghafil di sini bukan artinya apa nah, bukan lupa bukan lu lupa sengaja ditinggalkan, sengaja tidak dipedulikan. Kalau mereka orang yang baik, orang yang saleh, mereka sedang sibuk menikmati nah, nikmatnya tiu apa hembusan angin angin surga. Kalau mereka orang yang jahat yang selain itu, maka dia sedang merasakan sik, siksa. Mana dia mau mengabulkan? Nah, yang ketiga, nah, annahu yakni bahwa mad'u kafir an ibadatihi. Anna anna mad'u kafirun bi ibadatihi ad-da'i. Mereka mengingkari doa orang-orang atau ibadah orang-orang yang menyeru menyeru mereka. Ini diantara sebab-sebab mereka dikatakan oleh Allah adallu mimman nam. Ini adal orang-orang yang paling sesat jalannya. السادسة Tafsirul ayatil kelima, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alakum khulafa'al ard. A ilahun Allah. Pertanyaan sifatnya apa? Yang mengingkari. Istifham ingkari. Tidak ada lagi yang bisa mengabulkan doa orang-orang yang terjepit, terdesak. Ketika dia dalam keadaan menyeru, nah, terjepit, terdesak itu menyeru, manggil Allah, nah, berdoa kepada Allah dan minta untuk dilepaskan dari semua kejelekan yang menimpanya. Tidak ada ilah lain yang ini selain Allah yang bisa berbuat demikian. Mereka kalau dianggap pun ilah adalah ilah-ilah yang bah, batil, ilah-ilah yang lemah. Tidak layak untuk dijadikan tidak tidak layak untuk dijadikan ilah. Ini diakui oleh orang-orang yang musyrikin di zaman itu. Nah, bagaimana pengakuannya? Setiap kali mereka dalam keadaan terjepit, setiap kali mereka dalam keadaan bencana terdesak, mereka datang kepada Allah. Berdoa kepada Allah mukhlisin lahuddin. Mengikhlaskan seluruh doa tersebut, ibadah tersebut kepada kepada Allah, tidak mereka panggil lagi. Mereka tidak berdoa kepada sesembahan-sesembahan mereka selain selain Allah. Lupa dengan sesembahan-sesembahan tersebut. Tapi ketika mereka lapang, kembali mereka melakukan kesyirikan, menyerahkan nadarnya, kemudian apa namanya sembelihannya kepada berhala-berhala atau sembah sembahan yang mereka sembah selain Allah. Nah, Sabiat asyarah Al-amru ajil Perkara yang sangat aneh Wahwa yaitu Iqraru abadatil awtan Pengakuan para penyembah berhala li'annahu la yujibul muttarra illallah. Tidak ada yang mengabulkan menjawab doa orang-orang yang terdesak kecuali kecuali Allah. Seperti ini yang dari dalam surat Luqman, "Wa idza ghasyahum mawjun kadzulal da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najjahum ilal bar." Faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang Jadi mereka bersikap adil, mereka melakukan kesyirik, kesirikan, kembali berbuat syirik. ولأجل هذا يدعونه في syada'id mukhlisina lahuddin. Oleh karena itulah mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit terdesak di lautan, di darat. Dalam keadaan mengikhlaskan semua agama, ibadah, amalan, ketaatan, doa itu murni mereka serahkan kepada Allah. Murni mereka serahkan kepada kepada artinya betul-betul mereka berdoa kepada Allah, tidak mereka panggil habib-habibnya mereka tidak memanggil sesembahan-sesembahannya. Lata, Uzza yang lain tidak disebut-sebut oleh mereka. Tapi ketika sudah selamat, mereka kembali berbuat syirik. Ini salah satu di antara perbedaan <clears throat> kesyirikan umat di zaman itu ketika turun Al-Qur'an di tengah-tengah mereka dan sebelumnya dibandingkan ini ini apa namanya dengan atau dengan kesyirikan yang terjadi di pada umat yang datang belakangan ini apalagi di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah sampai sekarang kesyirikan yang dilakukan oleh umat manusia di zaman ini lebih buruk dan lebih jelek daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang Al-Qur'an ini bicara tentang mereka. Nah. nah, beliau dalam kasus syubhat menyebutkan dua bentuk perbedaan yang menunjukkan buruknya kesyirikan di zaman ini dibandingkan di zaman yang terdahulu. Ada yang ingat? Dua perbedaan yang disebutkan oleh beliau yang menunjukkan kesyirikan dilakukan oleh umat ini di zaman ini, di zaman beliau sampai sekarang lebih buruk dibandingkan kesyirikan yang dilakukan oleh umat umat terdahulu. Nah yang pertama Yang pertama ada ingat Imam nih, Ini Imam Darakutni Imam nih, Tidur dalam, dalam majlis tidur Air salah <laughs> Nah Baik Lah bahasa Nah ingat Ya. Dalam rububiyah juga. Nah, ya satu. Tapi itu sebetulnya nggak disebutkan oleh Syekh. Hah? Ah, iya. Nah, yang ketiga, ada yang tambahan nggak? Itu yang dua. Nah, Kesyirikan umat di zaman dahulu, mereka jatuh dalam kesyirikan hanya dalam hal uluhiyah. Dalam hal uluhiyah. Hampir jarang tidak ada dia didapatkan mereka syirik dalam hal rububiyah Allah. Mereka meyakini Allah Maha Pencipta. Mereka meyakini Allah Maha Pemberi rezeki. Mereka meyakini Allah nah, yang mengatur memelihara alam semesta. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard. Amman yamliku sam'a wal basar wa itu kan ditanyakan oleh Allah siapa yang yang menguasai langit-langit dan bumi siapa yang menciptakan langit dan bumi siapa yang menciptakan kamu siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan mereka jawab pasti mereka akan mengatakan Allah iman mereka tentang rububiyah rububiyah Allah Allah adalah penguasa pencipta jagat jagat semesta ini penguasa pemelihara Makanya jadi dalam hal apa namanya ditunjukkan oleh Allah kelemahan-kelemahan sesembahan-sembahan segalanya ini segala sesuatu selain Allah itu dalam hal rububiyah di dalam dua surat dua ayat tersebut dalam surat Saba itu. Nah. La yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis samai wa nah, fil ardi wala fis sama. Tidak sama sekali mampu menjadi tidak menguasai sama sekali. Dalam hal rububiyah mereka sama sekali tidak punya bahkan disebutkan lagi berikutnya tingkatan yang berikutnya An, yani ikut serta dalam memelihara mencipta mengatur alam semesta ini juga tidak dan seterusnya nah <clears throat> dalam hal rububiyah nah umat sekarang kaum musyrikin yang terjadi di zaman di zaman kita tidak hanya dalam al-huluhiyah dalam rububiyah pun mereka berbuat syirik kepada Allah mereka menganggap bahwa di alam ini ada kekuatan-kekuatan lain selain Allah yang mengatur alam semesta, memberi rezeki, menyehatkan. Bukan hanya sebatas syirik asgar. Kalau yang nanti akan ya apa syirik asgar misalnya dia masih tahu ini sebab Allah ya apa namanya sebabnya apa namanya Allah yang, yang mengobati menyembuhkan tapi dia masih bertumpu kepada sebab. Ini syirik asgar. Tapi betul-betul dia menganggap bahwa inilah ya mereka yang pasang jimat ya. Nah, <clears throat> itu termasuk di di antara mereka. Nah, yang kedua, kalau umat dahulu melakukan kesyirikan itu dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang. Dalam keadaan longgar. Tapi dalam keadaan sulit seperti disebutkan tadi di sini, fi syada'id mukhlishina lahuddin. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tertutup, mereka dalam bahaya, mereka berdoa kepada Allah. Itu tadi yang pertama itu jawab. Kalau yang pertama tadi itu bukan dari Syekh. Yang dari Syekh Syekhul Islam dalam apa Kasyufan menyebutkan kalau dahulu orang-orang yang berbuat syirik itu mereka menyeru orang-orang yang soleh. Nah, kalau dahulu orang-orang yang musyrikin itu ya melakukan kesyirikan mempersekutukan Allah dengan orang-orang yang soleh yang dianggap berjasa. Nah, tapi orang-orang sekarang orang yang jahat, fajir, menghina Al-Qur'an, mencaci syariat Islam, Nah, menghinakan Allah dan Rasulnya itu jadi jadi sesembahan. Jadi sesembahan. Mereka datangi minta berkahnya. Datangi kuburannya. Seperti yang dikatakan oleh beliau rahimahullah. Seperti Ahmad Al-Badawi. Yang itu tidak punya, tidak pernah terkenal dalam sejarah sebetulnya tapi mendadak terkenal karena dia buat sesuatu yang aneh. Bala fil masjid jami. Masuk masjid jami, bukan masjid seperti kita loh, masjid pondok kecil ini. Masjid jami, misalnya semacam mungkin Sukoharjo. Masjid jami, yang itu orang seluruh umat datang ke sana. Dia buang air kecil di sana. Mendadak terkenal, Jumatan lagi. Itu jadi terkenal, nggak pernah tahu sholat. Ya, tidak pernah dikenal sebagai apa, tapi tahu-tahu nah, datang. Akhirnya ketika matinya itu jadi jadi sesembahan orang-orang Mesir. Kebanyakan orang-orang Mesir. Ini kalangan musyrikinnya. Qala thaminata asyarah himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa ta'addubu Allah Perlindungan Mustafa sallallahu alaihi wasallam hima tauhid. Ranah tauhid. Hima itu ingat, hima itu tanah larangan, pagar-pagar yang membatasi, yang tidak boleh dilanggar orang dari luar atau yang dari dalam keluar itu namanya hima. dari yang dijaga. Di lima likin hima. Setiap raja itu punya punya hima tanah larangan yang tidak boleh disentuh dekati oleh siapapun. Nah, Rasulullah SAW melindungi, menjaga khimat tauhid ini buat ta'adub ma Allah ya dan beradab bersama Allah. Ini yani tauhid tauhidnya yang dijaga oleh Rasulullah, tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat innama innahu la yustaghatu bi innama yustaghatu billah. Dididik kita para sahabat khususnya kita dididik untuk beradab kepada kepada Allah walaupun beliau mampu. Walaupun beliau mampu untuk melakukannya karena beliau kenal diberi wahyu oleh Allah tentang orang-orang munafikin tersebut diberitahukan kepada Hudzaifah bin Yaman, ditunjukkan ciri-cirinya, tanda-tandanya, bahkan nama-nama mereka disebutkan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah. Nah, kalau misalnya beliau dimintai seperti itu, istighatsah kepada beliau dalam hal yang beliau mampu, boleh. Tidak ada larangan dan itu bukan ibadah. Bukan ibadah, ibadah tapi beliau tuntun, beliau ajarkan kepada para sahabat, kepada kita untuk beradab bersama Allah, punya tata krama, hal-hal yang tidak layak untuk di ya, apa namanya disandingkan ataupun ditujukan kepada Allah jangan ditujukan kepada Allah santil perumpamaan-perumpamaan ucapan-ucapan sikap ya itu tidaklah tidak layak wallahu alam baik kita ke bab berikutnya bab qaulullah taala أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون